Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih halaman 344. Kaidah yang sudah pernah aku lewati dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Siapa yang masih ingat pantunnya sebelum kita baca pantun ini? mengenai man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru ingin segera mendapatkan bagiannya atau mendapatkan haknya sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan apa? Diharamkannya untuk mendapatkan haknya tadi itu. Paham ya? Apa pantunnya? Ehsan dalam kuadil fikihnya apa Abdullah Lepas itu antum? Hah? Mata kuadil fikihnya punya kan? Eh, diulang-ulang terus apa? Hah? Disebutkan di dalam kuadil fikihnya kemarin apa? Nah, coba dibuka. Antum bawa enggak kitabnya? Antum ada kitabnya itu? Ada kitabnya kuadul fikihnya? Coba dibuka. Naam. Eh? Apa pertama tadi? Eh, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani mahirmanihi. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani mahirmanihi. Artinya apa? Buru-buru, tergesa-gesa, eh? dengan perkara yang semula diharamkan kan belum dihalalkan. Sebelum datang waktunya, maka justru dia akan pulang membawa kerugian keberang, ke keberang, eh, kebangkrutan dan juga tidak mendapatkan apa-apa. Paham tuh ya? Seperti itu. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan sekarang lihat sini. Qala al-mu'allifu athabahullah wa kullu man ta'ajjala syai'a 'ala wajhin muharramin faman'uhu jala. Wa kullu man ta'ajjala syai'a 'ala wajhin muharramin faman'uhu jala. Setiap orang yang terburu-buru dengan sesuatu, eh, sesuatu yang semula diharamkan, maka dia terhalang-halangi dihukum untuk tidak mendapatkan itu yang nampak. Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa warisan? Kita sebelum sebelum orang tua kita meninggal, paham ya? Itu boleh nggak kita ngambil warisannya dulu? Nggak boleh kan? Haram kan? Haram. Sampai orang tua meninggal barulah kita ahli warisnya. Nunggu meninggal dulu. Tapi dia buru-buru ingin ingin segera mendapatkan warisan. Malah orang tuanya dibunuh. Paham belum nih kisahnya? Orang tuanya dibunuh, eh, diracun, orang tuanya lagi santai di belakang rumah digantung sama dia. Paham ya? Allah musta'an karena ingin cepat mendapatkan warisan. Malah enggak dapat itu loh, itu keadaannya. Kalau buru-buru mendapatkan, buru-buru ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya itu malah apa? Dihukum dia enggak mendapatkan itu loh. Pahami bebek ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ada orang ngomong, "Ya akhi, Anak wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, tanah yang di belakang rumah itu untuk antum. Nah, yang diberi wasiat ini buru-buru, ingin segera mendapatkan itu loh. Paham ya? Padahal yang berwasiat ini masih hidup. Paham ya? Langsung apa? Langsung orang yang memberi wasiat ini sama dia dibunuh. Paham ya? Lagi santai-santai baca lagi santai-santai baca apa? Baca artikel setrum dari belakang. Paham ya? Karena dia punya penyakit jantung punya penyakit apa? Jantung geblak, langsung meninggal dia. Dia biar pengin dapat apa? Wasiat malah nggak dapat. Karena ada tiga penghalang untuk mendapatkan warisan. Tiga penghalang untuk apa? Nah, barakallahu fikum mendapatkan warisan. Apa tiga penghalang tersebut? Pertama, nah, al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan nggak bisa dapat warisannya. Kedua apa? Hah? Perbudakan alir, perbudakan budak nggak bisa dapat warisan. Paham ya? Ketiga apa? Antum? Ayo al-kufur, ikhtilafud din, perbedaan agama, kekufuran. Itu juga penghalang mendapat warisan. Bapaknya na barakallahu fikum ayo, Ayo NAM. Bapaknya luar biasa kaya, luar biasa dia. Punya pabrik apa? Pabrik cilok. Paham ya? NAM yang itu eh, baru yang di Jogja. Kemudian di Sumatera dia punya pabrik. Nah, barakallahu fikum cireng. Paham ya? Nasi goreng. Uang kaya, tapi bapaknya kafir. Anaknya ngaji sunni salafi, bapaknya mati. Beda enggak agamanya? Beda, enggak dapat warisan. Paham belum? Jadi perbedaan agama ini penghalang dapat warisan, hati-hati ya. Jangan sampai nuntut, ini bapakku ini kan harus ada warisan, bapaknya kafir enggak? Kafir. Anaknya muslim enggak dapat apa-apa. Karena Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan la yarisul kafir muslim wala muslim al kafir. Artinya apa? Seorang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir, orang kafir pun juga sama. Tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang muslim. Walaupun bapaknya sekaya apapun, nah barakallahu fikum, anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya selama bapaknya kafir. Paham ya? Nah, bapaknya kaya raya, raja minyak dari Medan Paham ya? Minyak sawit, kelapa sawit. Kan banyak di sana kelapa sawit ya. Nah, di Sumatera itu ya. Nah, tapi orang kafir itu loh. Hah? Kafir orangnya, anaknya ketika bapaknya meninggal enggak dapat warisan. Tapi kalau pemberian boleh enggak diterima? Bapaknya ngomong yang kafir nih, nanti kalau aku eh, meninggal eh, tak kasihkan sawah yang 5 hektar sana itu buat kamu misalkan. Rumah yang yang tingkat tujuh sana itu buat kamu misalkan. Paham ya? Dikasihkan. Posisi pemberian. Kalau pemberian boleh. Warisan nggak dapat. Jangan berharap sudah kalau warisan. Beda agama nggak bisa. Paham maksudnya ya? Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum hidakumullah kata beliau jala aidhar kullun mubtada wa khabaru jumlah faman'uhu jala itu mubtada'nya kul khabarnya jumlah faman'uhu jala Wa qurinat bil fa'li anna kul min siyaghil umum. Digabung dengan fa' di sini karena kul termasuk lafaz umum, kul umum. Setiap segala sesuatu. Wa idza kana mubtada'a man sara syabihan syart fi umumih. Kalau mubtada'nya itu umum, maka jadilah serupa dengan syarat dalam masalah keumumannya. Fajaza iktiranu khabari bil fa'. Maka diperbolehkan khabarnya bergabung dengan fa' diperbolehkan situ. Wa hadzal baitu aidan al qawaid. Pantun ini juga termasuk kaidah. Pantun ini juga termasuk kaidah. Anakulah ini kaidahnya garis ya, punya kita di garis. Anakulah, kulla man qabla awanihi 'ala wajin muharram fa innahu yu'aqabu Masya Allah. Bahwasanya setiap orang yang terburu-buru dengan sesuatu sebelum saatnya, sebelum waktunya, Nah, barakallahu fikum di atas sesuatu yang diharamkan atau dengan cara, dengan cara yang haram untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, fa innahu yu'aqabu maka dia dihukum dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Anak orang sekali lagi, bahwasannya setiap orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram, buru-burunya dengan cara yang haram untuk mendapatkan tersebut, maka dia dihukum apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Ingin segera mendapatkan warisan. Hah? Kemudian bapaknya lagi jalan santai, sama anaknya ditabrak di belakang, biar cepat mati. Allahul musta'an. Anak zaman sekarang banyak kan orang yang yang nakal-nakal yang itu, pengen dapat warisan cepat malah enggak dapat. Allahul musta'an. kenapa? Karena dengan cara yang haram. Wa dzalika li'anna ni'amallah 'azza wa jalla tunalu bi ma'siyatih. Dikarenakan nikmat Allah taala tidak dijumpai, tidak didapatkan dengan apa? Dengan kemaksiatan. Jadi enggak bisa. Wa hadza min hikmati syari'ati. Ini termasuk hikmah syariat ini. Li'annahu law ubiha lil insan an yata'ajjala haqqahu 'ala wajhin muharram dikarenakan kalau orang diperbolehkan untuk terburu-buru, untuk segera mendapatkan haknya dengan cara yang haram, lantahakatil hurumat. Nisanya apa? Na barakallahu fikum niscaya akan nan akan dilanggar semua perkara-perkara yang haramkan. Kehormatan-kehormatan diri akan hancur kalau diperbolehkan apa mengambil haknya dengan cara yang haram. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Li'anna an-nufusa majbulatun 'ala at tama wal jasha' karena jiwa manusia ini majbulah senantiasa majbulah. Senantiasa enam tabiatnya itu rakus dan pengen dapat banyak. Ya enggak? Rakus terhadap apa? Dunia dan pengen untuk mendapatkan banyak dalam apa perkara-perkara dunia atau semisalnya. Itu tabiat manusia. Faida muniyal insan min haqqihi kalau orang dilarang ta'ajjalahu ala wajhil muharram kemudian dia kalau dilarang malah nekat ingin mendapatkan dengan cara yang haram fa inna dzalika yurdi'uhu maka perbuatan tersebut justru menghardik dia justru menghardik orang tersebut an fi'il muharram. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau seperti itu keadaannya dilarang, paham ya? Dilarang untuk melakukan perbuatan haram tadi itu akan menghardik dia dari melakukan perbuatan yang haram. Paham belum? Biar enggak melakukan karena nanti kalau melakukan perbuatan haram, dia apa enggak dapat apa-apa. Ambil satu contoh minha al-qatil limurithihi la yarisuhu. Pembunuh eh, qatil pembunuh seorang pembunuh kepada ahlu kepada apa kepada orang yang mewariskan hartanya. La yarisuhu, dia tidak akan bisa nah barakallahu fikum mendapatkan warisan. Falau anna rajulan lahu ibnu ammin ghani, kalau contohnya ada orang dia punya apa? punya anak paman yang kaya. Nah, anak rajulan lahu ibnu Amin ghani. Ada salah seorang dia punya apa? Punya sepupu yang kaya. Ibnu Amin sepupu berarti kan? Wa kana muhtajan wa huwa ghani. Pada waktu itu dia butuh uang. Dalam keadaan dia adalah ahlu waris orang yang kaya. Jadi orang yang akan mengawariskan hartanya itu orang kaya. Faqatalahu min ajli an yarisa dia malah membunuhnya agar dapat warisan. Fahada kota ajala syai'an qabla awanihi ala wajib muharram. Orang ini buru-buru ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram. Fayumna minhu. Maka dilarang dari orang tersebut li'anna awana irsihi ba'da wafati muwarrisahu wafati muwarrisihi karena yang namanya warisan itu bisa didapatkan setelah apa setelah orang yang na barakallahu fikum nam setelah orang yang punya warisan meninggal dunia. Jadi nggak ada istilah harta warisan itu kalau orangnya belum meninggal dunia. Paham ya? Kalau orang meninggal dunia baru harta warisan namanya, harta peninggalan, tarikah namanya. Hah? Itu kebun belakang rumah itu warisan bapakku katanya. Berapa hektar? 500 hektar. Tapi udah dijual 400 hingga 100. Paham ya? Nah, lah bapak masih hidup masih. Nah, Ungkapan yang keliru. Warisan itu nggak bisa dikata warisan kalau orang orang yang punya warisan masih hidup. Namanya pemberian hibah. Kalau pemberian bebas. Kalau dia punya anak dua, laki-laki perempuan, kalau pembagian warisan kan lain. Kalau hibah boleh dibagi sama. Ketika masih hidup. Wahai anakku, kalian berdua tak kasih pemberian. Buat si A bulan ini eh, gedung sana itu sudah dibangun tingginya kurang lebih 10 meter kemudian sudah ada isinya gedung walet paham ya lumayan kan eh, nah gedung walet lumayan harganya mahal itu kemudian si B oleh untuk anti nah barakallahu fikum di daerah sana itu di daerah luar Jawa bapak pernah beli di sana eh, gedung walet juga sudah isi paham ya nah jadi itu untuk bagiannya kamu misalkan dibagi sama pun nggak masalah kalau masih hidup namanya hibah. Tapi kalau udah masuk pada warisan harus dibagi sesuai dengan syariat lidzakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapatnya dua kali lipat bagian anak perempuan. Seperti itu. Jadi perlu dibedakan ya. Ayo na'am kita lihat ini terakhir. Bi khilafi ma law qutila mau law qatala muwarrisahu qisasan. Beda halnya kalau anak tadi bunuh orang yang memiliki warisan tapi karena kisos fa innahu tuh li anna hadha ala wajhin mubah maka dia tetap mendapatkan warisan dikarenakan hal tersebut apa dengan bentuk yang diperbolehkan contohnya gini bapaknya awal mulanya bapaknya ini bagus orangnya karena salah bergaul jadi preman dia eh? nah barakallahu fikum jadi eh, jadi premsar dia preman pasar paham ya Allah <laughs> sudah tua dia ternyata bunuh orang bapaknya ini bunuh orang kalau secara syariat diapakan kisos paham ya dikisos akhirnya dibunuh juga yang bunuh anaknya tapi kisos karena mengkisos orang yang dibunuh tadi itu paham ya nah maka dia tetap mendapatkan warisan anaknya karena pembunuhan terjadi bukan bukan dengan cara apa bukan dengan cara yang haram tapi dengan cara syariat itu kisos paham belum eh na'am seperti itu wallah alam bissawab alhamdulillah